Kita lanjutkan kembali kajian kita. Sebenarnya masih banyak lagi tetapi sedikit kita tambahkan beberapa contoh dari sikap para ulama-ulama terdahulu terhadap pemimpin-pemimpin yang ada di masa mereka. Yang pertama, sikap Imam Ahmad bersama pemimpin yang zalim di masanya. Pernah di masa Imam Ahmad para fukaha Baghdad berkumpul. Ulama-ulama Baghdad berkumpul. Lalu mereka membicarakan kepemimpinan Khalifah Al-Wathiq billah dan mereka sampaikan kepada Imam Ahmad mereka berkata kepada Imam Ahmad, "Innal amra qad tafaha qad tafaqaha qad tafahama wa fasha." Sesungguhnya permasalahan khalifah ini kesalahannya sudah semakin besar dan keburukannya menyebar luas. Maksud mereka yaitu khalifah ketika itu terpengaruh keyakinan Mu'tazilah yang berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk. Nah ini adalah akidah yang menyimpang dari akidah halus wal jamaah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalam, kalam Allah Dan kalam Allah adalah sifat Allah. Kalau makhluk, fana. Diciptakan. Sementara, kalam Allah adalah sifat Allah. Maka dia kekal sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara sesuai dengan kehendaknya dan kapan dia menghendaki. Nah, ketika itu salah seorang perdana menterinya adalah tokoh Mu'tazilah dan dia berhasil mempengaruhi khalifah. Lalu khalifah ini memaksakan akidah tersebut kepada umat. Dan yang pertama dipaksanya adalah para ulama. Sehingga tidak sedikit ulama yang ditangkap, dipenjara, disiksa. Ketika tidak mau mengakui keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Salah satunya adalah murid Imam Ash-Syafi'i, yaitu Al-Buwaiti, yang ditangkap lalu dibawa ke, dari Mesir ke Irak, ke Baghdad, dalam keadaan dirantai, dan dia wafat di tengah jalan. Nah orang ini berkumpul para ulama dan datang kepada Imam Ahmad mereka mengatakan wahai Abu Abdullah keburukan khalifah ini sudah semakin besar dan merajalela wala narda bi imraatihi wala sultanihi kami tidak ridho dengan kepemimpinan dan kekuasaan dia mendengar itu Imam Ahmad berdialog berdiskusi dengan mereka Imam Ahmad menasihati mereka Imam Ahmad berkata, "Alaikum bil inkari bi kulubikum wala takhla'u yadan min ta'ah." Hendaknya kalian mengingkari kemungkarannya dengan hati kalian. Jangan lepaskan ketaatan kalian dari dia. Dia adalah pemimpin kalian. Wala tasukku asal muslimin. Jangan pecah belah persatuan kaum muslimin. Kalau kalian para ulama memberontak, membelot, membangkang, bagaimana nanti dengan kaum muslimin yang lainnya? Jangan pecah belah persatuan kaum muslimin. Wala tusfiku dima'akum wa dima'il muslimin ma'akum. Jangan kalian tumpahkan darah kalian. Serta darah kaum muslimin bersama kalian. Maksudnya kalau kalian membangkang. Melawan kepadanya barangkali dia akan murka dan melakukan tindakan yang lebih berbahaya lagi sehingga akan menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin yang tidak bersalah. Wanzuru fi akibati amrikum. Renungkan, pikirkan akibat dari perbuatan kalian. Wasbiru hatta yasri habarun. Sabarlah kalian sampai orang-orang baik nanti merasa tenang. Au yustarahu min fajir atau orang-orang baik diselamatkan oleh Allah dari orang-orang yang keji, yang fajir. Dan beliau juga berkata, "Hadza laysa bisawab. Hadza khilaful athar." Apa yang kalian lakukan ini tidaklah benar. Ini menyelisihi athar, menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar para sahabat. Nah, ini dia nasihat Imam Ahmad. Padahal khalifah ketika itu memaksakan keyakinan yang menyimpang kepada kaum muslimin bahkan Imam Ahmad sendiri di penjara, disiksa dicambuk sampai tiga periode khalifah baru dia dibebaskan tapi dia tetap sabar semua orang sudah menanti sekali Imam Ahmad karena Imam Ahmad yang dinanti-nanti ketika itu sekali saja dia mengajak kaum muslimin melakukan perlawanan terjadilah perlawanan tapi beliau bersabar untuk kemaslahatan yang lebih besar. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih Al-Marwazi berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hambal memerintahkan untuk menahan darah jangan ditumpahkan. Beliau juga mengingkari orang-orang yang keluar melakukan perlawanan terhadap para pemimpin. Beliau berkata, "Tahan darah kaum muslimin lianna najidu al kafu wal kafu lianna najidu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma sallu fala tahan darah kaum muslimin tahan diri kalian sabar karena kami dapatkan di dalam petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Masallu fala. Selama pemimpin kalian masih menegakkan salat, maka tidak boleh. Rasulullah bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, Afalan nabidhuhum bisayf ya Rasulullah? Bolehkah kami mengaku melawan mereka dengan senjata? Pemimpin-pemimpin yang zalim itu apa kata Nabi saw. Alaihi Wasallam? La masallu tidak boleh selama mereka masih sholat. Selama mereka masih menegakkan syiar Islam itu, salah satu rukun Islam itu, maka wajib kita menjaga ketaatan dan kepatuhan kita kepada mereka dalam kebaikan. Sahabat Amru Ibnul As radhiyallahu anhu menasehati putranya Abdullah ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat yang berakibat peperangan lalu tumpahnya darah sebagian kaum muslimin di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, banyak sahabat ketika itu tidak terlibat. Mereka memisahkan diri, mengasingkan diri, mematahkan pedang-pedang mereka, menyimpannya Salah satunya sahabat bin Amru ibnul As. Dia berkata kepada putranya, Ya bunayya, ihfaz anni usika bih. Wahai anakku, jaga wasiatku kepadamu. Imamu imamun adlun, khairun min matarin wabilin. Imam yang adil, lebih baik daripada hujan yang deras. Wa asadun hatumun khairun min imamin zalum. Singa yang buas, lebih baik dari pemimpin yang zalim. Wa imamun zalumun ghasyumun khairum min fitnatin tadum. Namun pemimpin yang zalim, pemimpin yang banyak berbuat zalim lebih baik daripada fitnah yang tidak pernah berhenti, kekacauan yang berkepanjangan. Maksudnya, pemimpin yang zalim itu sekalipun dia zalim itu adalah lebih baik daripada seseorang melakukan perlawanan lalu akhirnya terjadi fitnah, kekacauan, keonaran, chaos yang berkepanjangan yang akhirnya merusak segala tatanan kehidupan masyarakat. Itu nasihat kepada putranya. Dan dahulu para ulama mereka adalah orang-orang yang pemberani. Mereka tidak seperti orang-orang di zaman sekarang. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma melewati sekelompok orang yang membicarakan keburukan Al-Hajjaj. Al-Hajjaj panglima, amir Yazid, panglima Yazid yang banyak menumpahkan darah kaum muslimin, panglima yang zalim, banyak kaum muslimin dibunuhnya. Sebagiannya adalah para ulama dan ahli hadis. Nah, dia dengar orang-orang membicarakan keburukannya. Lalu Abdullah Abdullah berhenti, Ibnu Umar berhenti dan berkata kepada mereka, "Kalau seandainya Al-Hajjaj ada di hadapan kalian, apakah kalian berani mengucapkan ini?" Apa kata mereka? Tidak. Apa kata Ibnu Umar? Kami memandang perbuatan kalian ini adalah nifak. Karena jihad yang sesungguhnya, jihad yang paling berat itu adalah menyampaikan kalimatul hak. Nasihat yang benar, mengingkari seorang pemimpin, langsung berhadapan dengannya, bertemu dengannya, berada di hadapannya. Dan para ulama-ulama terdahulu adalah orang yang paling berani melakukan itu. Salah satu contohnya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Pada tahun 574 dia datang menemui Khalifah Al-Mustadi bi amrillah. Datang langsung bertemu dan dia berkata memberi nasihat. "Lau anni lau anni mathaltu aw muthiltu baina yadi sadati syarifah laqultu Ya Amirul Mukminin, kun lillahi subhanahu ma hajatika ilaihi kama kana laka ma aghnahu anka. Innahu lam yaj'al ahadan fawqak. Fala tardu an yakuna ahadun ashkar lahu minka. Fatasaddaqa Amirul Mukminin bisadaqat wa atlaqa mahbusin. Di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Artinya, di hadapan sang khalifah dia berkata, kalau seandainya benar aku ini sekarang berdiri di hadapan pemimpin yang mulia, maka aku katakan kepada pemimpin, "Ya Amirul Mukminin." Amirul Mukminin ada. Wahai Amirul Mukminin, jadilah engkau bagi Allah itu sama seperti kebutuhanmu kepadanya. Bagaimana manusia butuh kepada Allah? Jadilah untuk Allah seperti itu. Sebagaimana engkau membutuhkan Allah, jadilah seperti itu. Kita mengharapkannya. Kama kana laka ma aghinahu anka. Sebagaimana Allah untukmu memberikan menganugerahkanmu padahal dia tidak butuh kepadamu. Innahu lam yaj'al ahadan fawqah. Jika engkau seperti itu, bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh, membutuhkan Allah, maka Allah tidak akan jadikan ada orang yang lebih mulia daripadamu. Jangan engkau ridho Jangan engkau rela wahai khalifah ada seorang yang lebih engkau syukuri daripada Allah Subhanahu wa taala. Engkau lebih berterima kasih kepadanya daripada kepada Allah. Mendengar nasihat itu, sang khalifah berterima kasih. Lalu dia bersedekah, melakukan kebaikan dan membebaskan orang-orang yang dipenjara. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi fitnah Ibnul Ash'ath Ibnul Ash'ath adalah yang memimpin menggerakkan pemberontakan bersenjata melawan Al-Hajjaj. Maka seorang ulama yang bernama Al-Mahlab bin Abi Safrah mengirim surat kepada Ibnul Ash'af ini memberinya nasihat dan memperingatkannya agar jangan memberontak melawan kepada pemimpinnya. Di dalam suratnya itu dia berkata, "Innaka ya Ibnul Ash'af qad wada'ta rijlaka fi rikabin tawil." Hai Ibnul Ash'af, engkau telah meletakkan kakimu dalam perjalanan yang panjang. Abki ala ummati Muhammad ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jaga kekalkan Jangan binasakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takutlah engkau kepada Allah, Allah, Allah. Takut engkau kepada Allah. Undur li nafsika fala tuhlikha. Lihat dirimu, jangan binasakan dirimu. Wa dima'al muslimin fala tusab fala tusfikha. Lihatlah darah kaum muslimin jangan tumpah karena sebabmu. Wal jama'ata wal jama'ata fala tufarriqha. Perhatikan jamaah kaum muslimin jangan pecah belah. Wal bai'a fala tanqudha dan perhatikan bayatmu kepada pemimpin jangan rusak dan jangan batalkan. Ini nasihat dia kepada Ibnul Ash'af yang memimpin pemberontakan. Ketika itu saat Ibnul Ash'af memberontak ada salah seorang ulama ahli hadis yang keliru. Dia ikut bersama Ibnul Ash'af ini. Beliau adalah Imam al shabi Al-Imam al siqah salah seorang imam yang fikoh terpercaya. Tatkala pemberontakan Ibnul Ash'af berhasil dipadamkan, maka al Hajat memerintahkan pasukannya membawa Imam Ash'abi menghadap kepadanya. Ash'abi bercerita, Datanglah aku dibawa oleh pasukannya menghadap kepadanya. Aku mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alaikum ya ayyuhal amir. Kemudian aku berkata, Ayuhal amir, wahai amir. Inna nasa qad amaruni. Qad amaruni. Manusia telah mengajak saya. Dan menunjuk saya ikut memimpin perlawanan ini. Fa'atadiru ilaika bighairi ma Allah annahu al-haq. Maka aku meminta maaf kepadamu. Dengan sesuatu apa-apa dengan selain apa-apa yang Allah mengetahui bahwasanya itu adalah hak. Wa, wa wallahi demi Allah la aqulu fi hadzal maqam illa al-haq demi Allah saat ini aku berdiri di hadapanmu aku tidak akan mengucapkan sesuatu kecuali yang hak. Wallahi tamarratna alaika wa harratna demi Allah kami memang salah kami telah membangkang kepadamu kami telah menghasut kaum muslimin untuk membangkang melawanmu wajahatna kullal juhdi dan kami telah berjuang untuk melawanmu fama kunna bil atqiya al bararah kami bukanlah orang-orang bertakwa yang terbaik. Walabil ashiyah al fajara. Kami bukan juga orang yang keji dan kotor. Laqad nasarakallahu alaina. Allah telah memenangkanmu atas kami. Wa asfar wa azfar kabina. Engkau pun berhasil menangkap kami. Fa in satauta bidunubina. Jika engkau menghukum kami, itu karena dosa kami. Dia akui kesalahan dia, dia menyesalinya. Jika engkau menghukum kami, itu adalah karena kesalahan kami. Wa majar ilaika aidina dan karena ulah perbuatan tangan kami. Wa in afauta anna jika engkau memaafkan kami. Fabihilmika itu adalah karena kebesaran jiwamu. Wa ba'da wa ba'du fal hujjalak fal hujjatu laka alaina. Dan setelah itu hujjah adalah milikmu atas kesalahan kami. Melihat pengakuan dia bahwa Syabi mengaku bersalah, maka al hajjat berkata, Anta ya Sya'bi, engkau wahai Sya'bi, ahabbu ilayya mimman yadukhulu alayna Yakturu sayfahu min dima'ina. Engkau adalah orang yang paling kami cintai. Paling kami sukai di antara orang-orang yang masuk menemui kami dan pedang dia berlumuran darah kami. Kemudian al hajjat berkata kepada dia, menguji dia. Ma fa'alta wala syahidta. Waqad aminta indana ya sya'bi. Engkau belum bersaksi. Engkau belum mengucapkan semuanya. Engkau telah aman di sisi kami wahai sya'bi. Kemudian ia kembali berkata, "Wahai sya'bi, bagaimana engkau mendapatkan manusia setelah engkau memberontak melawan kami?" Maka Asyabi berkata tentang kondisinya setelah dia memisahkan diri dari kaum muslimin dan melakukan perlawanan Aslahallahul amir. Semoga Allah memperbaiki engkau wahai amir. Sungguh semenjak aku aku melakukan perlawanan kepadamu dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, qad tahaltu ba'da kesahar, Aku tidak bisa tidur. Dan kami menempuh jalan yang sulit. Kami dihantui oleh ketakutan dan dihimpit oleh keresahan dan kegundahan. Kami telah kehilangan teman-teman yang soleh dan kami tidak dapatkan pengganti seorang pemimpin setelahmu. Kemudian akhirnya Al-Hajjaj memaafkan imam ini. Lalu dia berkata, pulanglah engkau wahai Syabi. Pulanglah engkau dengan aman. Ini salah satu contoh. Akhirnya ada salah seorang ulama kita keliru mengangkat senjata melawan pemimpin yang zalim. Akhirnya banyak ribuan, ratusan ribu kaum muslimin gugur, terbunuh dan pemberontakan mereka berhasil dipadamkan. Lalu akhirnya mereka menyesali karena banyak ketika itu ulama-ulama yang menasehati dan mengingatkan agar mereka tidak mengikuti nafsu, hawa nafsu, agar mereka bersabar menghadapi kezaliman pemimpin dan mendoakan kebaikan untuk para pemimpin. Baiklah saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ini sekelumit kecil dari sikap-sikap ahlu sunnah terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang sah yaitu kewajiban tunduk dan patuh taat dalam kebaikan serta memberi nasihat dengan cara yang baik dan menjaga lisan sikap kita terhadap para pemimpin kemudian tidak melakukan perlawanan pembelotan dan melepaskan ketaatan kita dari mereka serta tidak memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin Sampai di sini materi kajian kita dan waktu yang tersisa sekitar 15 menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan bagi yang ingin bertanya dipandu mungkin oleh ada atau pertanyaannya lewat tulisan. Baik pertanyaan lewat tulisan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kita akan jawab Pertanyaan yang pertama, dan barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah kafir. Al-Maidah. Apakah yang dimaksud ayat tersebut dan apakah negara kita ini negara kafir? <clears throat> Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa لَمْ lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang berhukum dengan hukum, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka mereka adalah kafir. Ayat ini juga lah dulu yang dipakai oleh orang-orang generasi awal Khawarij ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah serta sahabat-sahabat yang lain. Ayat yang sama. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diutus diutus oleh siapa? Diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij itu. Maka Ibnu Abbas mengatakan kepada mereka, Ibnu Abbas Al Quran, habrul ummah, orang yang paling paham tafsir Al-Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya Allahumma alimhu tanzil. Ya Allah ajarkan dia pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang Khawarij itu, "Laisa kama tadhhabuna ilaihi." Ayat ini bukan seperti yang kalian pahami. Bukan kafir yang kalian pahami. Ibnu Abbas menjelaskan kafir yang dimaksud di situ adalah kufrun duna kufrin. Karena kafir itu ada dua. Ada kafir yang mengeluarkan dari agama yaitu kafir i'tiqadi. Kafir dengan keyakinannya. Ada juga kafir kufrun duna kufrin. Perbuatannya kufur. Tetapi tidak mengeluarkan orang dari agama. Dan itu ada di dalam ayat maupun di dalam hadis. Kalimat-kalimat seperti itu. Misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Apakah memerangi kaum muslimin di sini berarti kafir keluar dari agama? Tidak. Dengan bukti apa? Dengan bukti di dalam surah Al-Hujurat ada dua kelompok kaum muslimin yang berperang tetap dikatakan oleh Allah di situ dua kelompok yang beri beriman wa in ta'ifatani minal mu'mini minal mu'minina iqtatalu jika ada dua kelompok dari orang yang beriman berperang. Maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, ini saling berperang kaum muslimin tapi tetap dinamakan mukmin. Padahal di dalam hadis tadi disebutkan kufrun. Maka para ulama menjelaskan kufur yang dimaksud sini kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, kapan seseorang itu dikatakan kufur misalnya ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah? ketika dia misalnya meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu adalah lebih baik daripada hukum Allah. Dia meyakini selain dari hukum Allah adalah lebih baik, maka itu bisa jatuh kepada kufur yang mengeluarkan dari agama. Atau ketika dia meyakini bahwa Al-Qur'an, hadis, hukum Islam tidak bisa, tidak pantas untuk dijadikan sumber hukum lagi, undang-undang manusia, maka itu juga bisa menjatuhkan kepada kekufuran. Tetapi kalau dia menerapkan hukum selain hukum Allah, karena kejahilan dia, karena ketidakpahaman dia, atau karena syubhat yang ada pada diri dia, yang orang-orang belum disampaikan hujah untuk menghilangkan syubhatnya, atau dia masih tetap meyakini bahwa Al-Quran, Islam adalah yang terbaik, namun dia mengikuti hawa nafsunya, berhukum dengan hukum selain Allah. Ah, ini masuk menurut para ulama kufrun duna duna kufrin karena dia masih meyakini bahwa hukum yang terbaik itu adalah hukum hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini Anda bisa menilai pemimpin-pemimpin kita kaum muslimin yang memimpin di negeri ini. Selama mereka masih meyakini Islam adalah yang terbaik, masih menegakkan salat, syiar Islam tersebut, hanya saja karena subhat atau hawa nafsu mereka. Mereka tidak menerapkannya. Maka tidak boleh kita sembarangan, serampangan, mengkafirkan. Selain itu sesungguhnya sebagian hukum-hukum di negeri kita juga hukum-hukum Islam. Ketika ada orang mengatakan misalnya pemimpin negeri ini dengan aparat-aparatnya, pejabat-pejabatnya, pegawai-pegawainya adalah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka kita katakan, apa batasan yang dimaksud berhukum dengan hukum Allah itu? Kapan seseorang dikatakan kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah dan kapan tidak? Harus ada jelas batasannya. Apakah yang mereka maksud hukum Allah itu hanya hukum pemerintahan saja? Hukum had saja? Hukum Allah itu banyak. Semuanya adalah hukum Allah. Contohnya khomar. Khomar kan juga hukum Allah. Ketika haramnya khomar, Allah mengharamkan khomar. Itu adalah hukum hukum Allah. Ketika ada orang meminum khomar, apa dikatakan kafir? Oh beda. Loh kok beda? Itu kan hukum Allah. Kecuali kalau dia meyakini khomar tidak haram. Khomar halal bagi saya. Wah itu baru mendustai Al-Quran. Al-Quran itu bisa kafir. Tapi kalau dia masih meyakini khomar haram cuma karena hawa nafsunya, dia minum. Tidak bisa dikafirkan. Wanita yang tidak berjilbab, jilbabkan hukum Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran. bagaimana Anda membedakannya? Itu semua hukum Allah. Jadi, tidak ada batas yang jelas bagi mereka untuk menjelaskan masalah ini. Suatu ketika saya pernah duduk dengan seorang pemuda yang terang-terangan mengatakan presiden, pejabat, pemimpin, aparat, polisi dan semuanya di negeri ini kafir. Bahkan orang yang ikut memilih dalam pemilu juga kafir. Keluar dari agama. Allahu Akbar. Saya tanyakan kepada dia ketika itu. Kalau seandainya engkau meyakini negeri ini negeri kafir, engkau tidak bisa menegakkan hukum Allah di sini, apa yang harus dilakukan oleh orang Islam? Kalau dia berada di suatu tempat, dia tidak bisa menegakkan hukum Allah, syariat Allah. Apa yang dilakukan? Hijrah kata dia. Kok kamu masih ada di sini belum hijrah juga? Kamu berada di negeri yang kamu kafirkan. Kenapa kamu tidak hijrah? Apa kata dia? Oh nanti kalau sudah ada Darul Islam, negeri Islam baru hijrah. Loh salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah sebelum terbentuknya negeri Islam di Madinah. Di Madinah bahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah Padahal Habasyah waktu itu dipimpin oleh pemimpin yang sebelumnya belum masuk Islam, masih kafir, Nasrani. Ke sana mereka hijrah. Akhirnya Habasyah eh, Raja Najasyi dia masuk masuk Islam karena dakwah kaum muslimin. Padahal ketika itu pemimpinnya adalah kafir. Rasulullah menunjuk negeri tersebut untuk tempat hijrah kaum muslimin. Bayangkan. Padahal pemimpinnya Rasulullah tahu kafir. Tapi dia tahu walaupun kafir dia pemimpin yang baik. Dia pemimpin yang adil. Dia tidak zalim. Di sana kaum muslimin bisa bernaung, bisa berlindung, bisa meminta perlindungan, suaka. Maka Rasul izinkan kaum muslimin hijrah ke sana. Sekalipun mereka berada di negeri ka, di negeri kafir. Lihat hikmah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kondisi kaum muslimin. Saya tanya kepada anak muda itu, kalau seandainya Anda tidak mengakui negeri ini sebagai negeri orang-orang Islam, negeri kaum muslimin, negeri ini kafir, pemimpin-pemimpinnya kafir. Saya tanyakan kepada dia, Anda punya KTP? Anda punya SIM? Anda punya STNK? Dia pakai sepeda motor waktu itu. Ada? Loh, ini kan yang membuat pemimpin-pemimpin yang Anda kafirkan. Anda kan mahasiswa, kuliah di mana? disebutnya di salah satu universitas negeri. Nah, Anda kuliah di universitas yang dimiliki oleh negeri yang Anda kafirkan juga. Anda ini bagaimana? Nah, terus kalau Anda mengatakan kafir, bagaimana dengan pernikahan orang tua Anda dahulunya? Ah, anda tidak mengakui mereka karena orang tua Anda juga tidak Anda anggap tidak berhukum dengan hukum Allah. Terus Anda hasil dari apa? ini dia kalut. Ada bapak waktu itu bapak polisi yang duduk di dekat saya itu. Saya katakan, waktu itu dia pakai pakaian biasa, pakai pakaian sipil. Jadi menurut Anda para bapak-bapak polisi dan lain-lain itu kafir ya? Ya karena dia tidak berhukum dengan hukum Allah, membela tauhud, berperang di jalan tauhud, ya maka mereka juga tauhud. gitu. Ya. Pak, dengar nih Pak. Bapak dikafirkan oleh dia nih. Langsung bingung dia ketakutan. Kenapa tidak ada ilmu? Kurangnya ilmu memahami ayat itu sepenggal-sepenggal. Padahal kalau dilihat tafsirnya merujuk kepada penjelasan para ulama bagaimana menempatkan ayat tersebut, bahkan Allah memberikan tiga tingkatan di situ. لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هُمُ الْكَافِرُونَ di ayat sesudahnya لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هُمُ الْفَاسِقُونَ di ayat sesudahnya لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ هُمُ lihat ada tiga tingkatan padahal Allah sebutkan di situ bagaimana mereka bisa memutlakkan kekufuran tersebut Alhamdulillah pemimpin kita mereka masih menegakkan syiar-syiar Islam dan kita kaum muslimin di sini masih bisa masih bisa beribadah menegakkan syiar Islam. Salat, mengumandangkan azan. Ini sebuah kenikmatan yang wajib kita yang wajib kita syukuri. Selanjutnya, serta bagaimana dengan kami yang mempunyai pemimpin non muslim? Apakah bertentangan dengan hadis Rasul? Jangan kalian mengambil pemimpin dari orang yang kafir. Tadi saya ceritakan kondisi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada kaum muslimin untuk hijrah dan mencari perlindungan di negeri kafir. Negeri kafir itu di negeri kafir, kita di negeri kaum muslimin di Indonesia ini. Dan pemimpinnya di sana jelas-jelas waktu itu Nasrani. Tapi Rasulullah izinkan ke sana. Nah ini menandakan selagi kita berada di negeri ini masih banyak pemimpin-pemimpin kita di atas juga pemimpin yang muslim dan bayat kita tentunya kepada mereka sebenarnya. Nah, kita masih terjaga di sini. Hak-hak kita kaum muslim masih terjaga. Salat, beribadah, mengaji. Alhamdulillah, syukuri nikmat tersebut. Jaga. Jangan menimbulkan fitnah yang membuat kaum muslimin akhirnya kesulitan dan kesusahan. Maka wajib kita mematuhi mentaati pemimpin-pemimpin kita yang muslim dan ketika kaum muslimin di beberapa tempat Allah uji dengan pemimpin yang non muslim maka itu adalah ujian bagi mereka hendaklah mereka memperbaiki diri mereka kembali kepada agama bertakwa menjalankan Islam menegakkannya pada diri mereka keluarga mereka dan masyarakat betul-betul menjalankan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan Allah menggantikan kelak dengan pemimpin yang baik pemimpin yang adil pemimpin yang muslim dan bertakwa. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya bagi imam pas sholat berjamaah yang kurang peduli pada makmumnya dalam masalah saf lurus dan rapatnya saf, padahal dia mengerti hukumnya. Seorang imam hendaklah dia sebelum memulai sholat merapikan barisan, sab-sab tersebut merapatkannya, memerintahkan kaum muslimin untuk merapatkan dan meluruskan sab semampunya. Memerintahkan mereka menyempurnakan sab demi sab seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sesudahnya yang menjadi imam-imam kaum muslimin. Mereka memerintahkan merapikan barisan, mereka cek, mereka periksa. Sehingga salat itu betul-betul sempurna. Karena apabila saf itu renggang, tidak lurus, itu berakibat perselisihan di hati, renggang dan retaknya hubungan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara sabda-sabda beliau dalam meluruskan saf, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum luruskan tadilu, luruskan sab kalian wa la takhtalifu jangan saling berselisih mencong-mencong itu akan mengakibatkan hati kalian juga berselisih. Ketika saf itu rapat, maka akan terasa kebersamaan. Hubungan yang kuat di antara mereka. Dan juga tempat-tempat yang renggang itu akan diisi oleh syaitan. Yang akhirnya mengusik dan mengganggu sholat kaum muslimin sehingga hilang hilang kehusukan. Bagaimana hukumnya jamaah perempuan yang benar tempatnya saat berjamaah? Apakah di kiri atau di kanan atau di tengah? Yang benar, saf seorang saf saf para, para wanita muslimah ketika sholat berjamaah mereka adalah di belakang. Terserah di belakangnya mau di sudut, mau di kanan, di kiri, ya, atau di tengah. Yang penting di belakang dan jauh dari saf kaum laki-laki. Nah itu yang benar. Karena saf mereka memang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menegaskan bahwa sebaik-baik saf wanita itu adalah yang paling jauh dari kaum laki-laki. Dan juga saya masih sering melihat ada juga yang tempatnya tidak tertutup. Tempat-tempat saf wanita tidak tertutup, ada sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah selama aman dan terjaga dari fitnah. Karena ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan di zaman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam di masjidnya juga tidak pakai hijab. Sebagian ulama lagi mengatakan itu sebelum turunnya ayat ayat hijab. Itu adalah sebelum turunnya ayat hijab. Di antaranya adalah uh, ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, ketika para wanita mengadu kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam agar kaum laki-laki itu sujud agar para wanita sujud lebih dahulu daripada kaum laki-laki. Setelah imam langsung wanita. Kenapa? Karena sebagian kaum muslimin yang di belakang itu mereka ketika itu pakaiannya masih pendek. Ketika sujud nampak sebagian aurat mereka oleh para perempuan. Lalu mereka mengadukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah juga ada di dalam hadis Bukhari sahabat Sahabat semuanya adalah gambaran kehidupan manusia. Sehingga bisa menjadi ayat tibar, ibrah bagi kita. Ada sahabat itu yang mengintip. Nah, ada. Ya karena mungkin yang baru masuk Islam. ya Sebagian sahabat seperti ada sahabat juga yang berbicara dalam sholatnya. Karena dia baru masuk Islam, tidak tahu. Marah-marah dia ketika dilirik sama orang. Berbicara dia, mencela mereka. Waihakum, celaka kalian. Kenapa kalian melotot, mempelototiku seperti itu? Dia tidak paham. Nah, pernah ada yang melihat perempuan di belakangnya. Jadi ini menurut sebagian ulama menunjukkan bahwa waktu itu masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dihijab. Tetapi sebagian ulama lagi mengatakan peristiwa-peristiwa itu di awal-awal di Madinah sebelum turunnya ayat hijab di dalam Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Kalau aman dari fitnah, insya Allah tidak ada masalah. Dan pakai hijab tentunya lebih baik dan lebih afdol. Sehingga wanita pun khusyuk, lebih khusyuk dan lebih terjaga ketika menunaikan ibadah. Sejauh mana pemimpin tersebut dikatakan ulil amri? Apakah ketika zolim terhadap rakyatnya dapat dikatakan ulil amri yang harus ditaati? Lah, sejauh ayat-ayat dan hadis-hadis serta nasihat para ulama tadi, bukankah mereka masih menganggap sebagai ulil amri? Ada lagi yang lebih zalim. Ketika Imam Ahmad itu dicambuk. Bayangkan. Dicambuk dia sampai bertahun-tahun di penjara. Dia tetap mengakui pemimpin itu sebagai amirul mu'minin. khalifah kaum muslimin. Dilarangnya kaum muslimin memberontak. Jadi taati pemimpin itu dalam kebaikan, kalau dia mengajak kepada keburukan, jangan ikuti. Tapi tetap sabar. Tetap mengakui dia sebagai pemimpin. Keburukannya jangan diikut, jangan diikuti. Itu maksudnya. Dia tetap pemimpin. Tidak boleh kita Bahkan ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, di dalam hadis Muslim, bagaimana kalau seandainya pemimpin itu mencambuk punggungku, mengambil hartaku, merampas hartaku?" Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa in malak, wa baraba Sekalipun dia mencambuk punggungmu dan merampas hartamu, sabar. Berarti kita menyerah begitu saja. Bukan nasihati dia dengan baik. Berdoa kepada Allah. Nah itu cara mengingkarinya. Karena kalau anda melakukan perlawanan akan lebih parah lagi daripada itu keburukan yang akan ia akan menimpamu dan menimpa kaum muslimin. Oleh karena itu sekalipun kita dipimpin misalnya oleh pemimpin yang zalim bertahun-tahun lebih baik daripada tidak ada pemimpin. Ketika tidak ada pemimpin, maka yang kuat memakan yang lemah, yang kaya melahap yang miskin. Hukum rimba akan berlaku. Pemimpin dibutuhkan untuk menegakkan stabilitas. Sekalipun dia zalim, dia akan berusaha untuk menegakkan stabilitas yang dia sanggup dan dia mampu. Dan yang terbaik kita lakukan menunjukkan kita amanah tulus kepada pemimpin kita, berdoa kepada Allah agar mereka diberi hidayah, dibimbing oleh Allah untuk menerapkan agama Allah dan memimpin dengan adil. Ada sebuah kisah terakhir ini. Kisah yang menarik. Di antara sebab hilangnya kekuatan kaum muslimin, kepemimpinan kepemimpinan kaum muslimin dan kekuasaannya adalah ketika mereka tidak adil. Jadi seorang yang kafir, walaupun dia kafir, kalau dia adil terhadap rakyatnya, Allah akan jaga. Contohnya Najasyi, Najasyi itu. Dia kafir, tapi dia adil. Terhadap rakyatnya atau terhadap orang lain. Akhirnya Allah jaga kekuasaannya. Sehingga dia tetap berjaya. Ketika khalifah terakhir dari Bani Umayyah, Abdullah bin Marwan, melarikan diri setelah diserang oleh Bani Bani oleh Bani Abbasiyah. Ya. Ketika awal-awal mula revolusi Daulah Abbasiyah melakukan perlawanan. Tinggallah ah, ah, putra mahkota Abdullah bin Marwan ini akhirnya membongkar Baitul Mal lalu dia bawa harta yang banyak setiap prajuritnya atau orang-orang yang setia diberi seribu dinar, seribu dinar, seribu dinar sampai Eh, berapa mungkin 100 orang mengiringinya. Lalu dia kabur melarikan diri ke negeri Nubah. Negeri Nubah itu rajanya kafir, Nasoro. Pergi dia di situ. Setelah sampai di sana, sampailah kabar kepada raja tersebut, lalu raja itu datang bersama 10.000 pasukannya. Saat masuk di dalam tendanya kisah ini ada dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ketika Raja Naubah, Malikun Naubah ini masuk di sepak-sepaknya permadani di kemah Abdullah bin Marwan itu. Lalu dia duduk di atas tanah. Heran. Abdullah bin Marwan lalu melalui penerjemahnya dia tanya, "Kenapa raja ini tidak mau duduk di atas permadani kami? Duduk di atas tanah." Apa kata raja yang kafir ini? innani malik fahakun 'alal malik an yatawadu alillah. id rafa'ahu Allah saya ini seorang raja seorang raja wajib merendah di hadapan Allah ketika Allah meninggikan dia maksudnya apa meninggikan dia sekarang dia jadi lebih tinggi daripada Abdullah bin Marwan Abdullah bin Marwan ini pelarian dia minta suaka ke situ maka dia tawadu merendah duduk di atas tanah kemudian sang raja itu berkata kepada Abdullah bin Marwan Kenapa kalian minum khamar? Padahal khamar diharamkan di dalam kitab kalian. Abdullah bin Marwan menjawab, yang melakukan itu bukan kami. Yang melakukan itu adalah budak-budak kami, pengikut-pengikut kami. Mereka melakukannya tanpa sepengetahuan kami. Sang raja mengangguk-angguk. Kemudian dia berkata lagi, "Kenapa kalian memakai sutra? Padahal sutra diharamkan dalam agama kalian." Apa kata Abdullah? Yang memakai itu adalah orang-orang ajam yang masuk ke agama kami, lalu mereka eh, yang membantu kami berkuasa, yang menjadi pengawal-pengawal kami, pasukan kami, dan mereka memakainya dan kami tidak bisa mencegahnya. Kemudian ditanya lagi, kenapa kalian apabila kalian pergi berburu kalian merusak tanaman-tanaman rakyat, memaksa masyarakat untuk membayar dan segala macamnya kepada kalian? hanya karena berburu seekor burung dan lain sebagainya. Lalu dia kembali beralasan, itu yang melakukan adalah pengikut-pengikut kami, budak-budak kami. Akhirnya sang raja itu meninggikan suaranya. Abiduna wa asbahuna wa aajin fa'alu bijahli minna. Alasanmu adalah budak-budak kami, pengikut-pengikut kami, orang-orang ajam yang masuk ke dalam agama kami. Lalu mereka melakukannya tanpa kami bisa mencegahnya. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak tunduk dan patuh kepada Tuhan kalian. Saya beri kalian waktu tiga hari di negeri ini. Setelah itu kalian harus pergi. Karena saya tahu akan masih ada hukuman Allah yang akan turun kepada kalian. Saya takut hukuman Allah turun kepada kalian ketika kalian di negeri kami dan kami pun ikut terkena. Jika tiga hari kalian masih ada di sini, kami akan membunuh kalian. Lihat, ini raja kafir. Tapi dia tahu apa penyebab hilangnya kekuatan Bani Umayyah. Karena melanggar syariat Allah. Tidak tunduk, tidak tunduk, tidak patuh, zalim terhadap rakyat. Jadi di akhir-akhir masa Bani Umayyah itu pemimpin-pemimpinnya lalai, lengah terhadap agama dan sibuk dengan dunia. Akhirnya Allah ambil kepemimpinan dan kekuasaan itu Allah alihkan orang-orang yang lebih patut dan lebih pantas untuk menggantikan mereka dari Bani Abbasiyah. Ini pelajaran. Pemimpin yang adil sekalipun dia kafir, maka Allah akan berikan dia kejayaan. Apalagi kalau dia seorang muslim, maka doakan agar pemimpin kita diberi hidayah. Dijadikan pemimpin yang adil, memimpin rakyatnya, masyarakatnya dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.